Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya al syaikh al alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam. Sekarang kita masih berada pada pembahasan penjelasan pantun yang kemarin kita baca. Musabbitul ahkami bil usuli mu'ini man yasbu ilal usuli. Paham ya? Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum itu dengan dalil-dalilnya yang akan membantu orang yang apa? yang ingin mencari tujuannya. Paham ya? Tujuannya kan surga. ha? Apa landasan pokoknya? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham belum? Seperti itu. Nah, kita lihat halaman 32. 32. Qauluhu mu'in man yasbu ilal musul. Apa maknanya yasbu? makna yamil menolong orang yang yamil, yang cenderung, yang ingin mencapai apa? tujuan. Man hurima usul, hurimal musul. Barang siapa yang diharamkan, nah barakallahu fikum usulnya, dia juga diharamkan untuk sampai gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak tahu. Kita lihat yasbum bi makna yamil. Yasbum maknanya adalah apa? Adalah yamil. Naam. Wa minhu sinnus siba. Di antaranya Eh, ungkapan orang Arab sinus siba, yaitu usia nah barakallahu fikum anak kecil. Kalau di, di usia siba anak kecil itu biasanya kalau udah usia segitu apa? Li'anal ghaliba an anasabi sari'ul mailan. Nah, dikarenakan ghalibnya kebanyakan yang anak kecil itu mudah untuk apa? Mudah untuk nempel dan senang. Ya, paham maksudnya? Kalau masih kecil belum paham, digendong biasanya mau. Fulan, fulan, fulan. Tapi udah paham dia nangis. Kalau yang udah paham dia nangis, oh ini ternyata bukan bapaknya, ternyata bukan uminya misalkan. Nangis, tapi kalau masih kecil biasanya apa? Nah, cenderungnya apa? Eh, segala sesuatu yang bisa menarik dia mau dia, paham ya? Mau. Kita lihat kullu syai'in na barakallahu fikum yajdibuhu. Segala sesuatu bisa menarik dia. Wa kullu shay'in yasrifuhu. Segala sesuatu bisa memalingkan dia. Maksudnya apa? Langsung senang ikut gitu loh. Walihada sumya sinusibah. Bikasri asad. Karena ada soba, ada siba. Namanya siba ya, dari kata sobi tadi itu. Nah, dikatakan apa? Usia enam anak kecil. bikas as asad Amma soba ada pun soba bifat hisat fahiyah arniyah asyarqiyah yaitu angin yang enam datang dari arah nam barakallahu fikum nam timur. Wa minhul hadis nusirtu bis soba wa uhlikat adun bidabur. Aku ditolong dengan angin apa? angin yang datang dari nabarakallahu fikum nam timur. dan kaum 'ad dibinasakan dengan angin yang datang dari barat. Wadabur ar-rihal gharbiyah. Paham ya? Angin yang datang dari barat. Paham maksudnya ya? Bisa dilihat sendiri syarahnya dalam hadis-hadis yang berkaitan masalah ini. nah wa mu'ini man yasbu ilal wusul ay anna Allah taala yu'inu man yaminu ilal wusul maksudnya Allah taala akan menolong orang yang cenderung dan ingin untuk sampai ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya sampai ke mana ay wusul haq sampai kepada al haq ya enggak Allah taala akan menolongnya ya kan ayat yang sering terulang-ulang apa di antaranya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad sungguh-sungguh beristihad paham ya di jalan kami sungguh kami akan apa mempermudah orang tersebut untuk menempuh jalan kami. Dikasih petunjuk itu loh ya. Nah, barakallahu fikum nam seperti itu. ladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang sudah mendapat petunjuk akan ditambah petunjuk lagi dan akan ditambah pada orang tersebut ketakwaannya juga. Kita lihat di sini Fa innahu jalla wa ala yu'inu kulla syakhsin yatlub al-wusul ila al-haq masyaallah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang ing yang apa? yang mencari untuk sampai kepada kebenaran. Tolonglah Allah Subhanahu wa taala. Karena al-haq yang dia cari na'am barakallahu fikum. Lakin qad yatakhallaf al-maqsud. Tapi terkadang tujuan itu bisa beda-beda liwujudi mani'in au li hikmatin Allah azza wajal. Dikarenakan adanya penghalang atau dikarenakan adanya tujuan yang Allah taala inginkan. Paham belum? Jadi maksud tujuannya itu kan macam-macam. Ayo na'am. Sehingga apa? Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bi ma'na annal insana qad yabdhulu juhdahu yaitu dengan mana bahwasanya terkadang orang sudah mencurahkan eh, nah barakallahu fikum usaha kerasnya mencurahkan kesungguh-sungguhannya walakin la yasil ila maqsudihi tapi belum sampai kepada tujuannya li hikmatin yuriduhu yuriduhu Allah azza wajal nah dikarenakan suatu tujuan suatu hikmah yang Allah telah inginkan qad yabtaliyallahu al-abda bisa jadi Allah taala menguji hamba tersebut ada enggak seperti itu berupaya berusaha keras tapi belum disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala paham ya seperti orang-orang yang mencari kebenaran sudah keliling sana, keliling sini, keliling sana, keliling sini, tapi belum menemukan juga kebenaran. Karena ada seperti itu. Karena belum apa? Karena di balik itu ada hikmah, mungkin ujian, menguji dia itu sabar atau tidak. Paham ya? Di dalam menempuh kebenaran tersebut. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fala yatamakkan minal wusul fi awali muhawalatin aw sani muhawalatin hatta ya'lamillah hatta ya'lamullah azza wa jalla man huwa sadiqun fit talab wa man laysa bis sadiq masyaallah dan tidak memungkinkan nah barakallahu fikum untuk sampai di awal upaya dia eh, di upaya yang kedua sampai benar-benar Allah taala mengetahui orang yang dia itu jujur di dalam mencari atau orang yang tidak jujur karena orang mencari kebenaran itu macam-macam ada yang jujur ada yang tidak jujur nah Allah taala sampai mengetahui itu nanti kalau seandainya itu jujur di dalam mencari kebenaran Allah taala akan bukakan pintu hidayah paham ya karena ada orang yang istilahnya cuma ngecek-ngecek neliti ini benar enggak ya ini ini jangan-jangan nah, jadi ya berpindah-pindah itu bukan jujur untuk mencari kebenaran bukan, tapi hanya membanding-bandingkan itu enggak benar. Tapi kalau dia jujur mencari kebenaran, dia akan apa? Allah telah bukakan matanya. Eh, mata hatinya dan juga mata nah barakallahu fikum hissinya akan dibukakan nampak oh ini berarti yang benar. Paham ya? Karena kebenaran itu berapa? Cuman berapa kebenaran? Satu saja. Kebenaran cuman satu saja. Apa dalilnya? Selain kebenaran, kesesatan. Famada Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Paham ya? Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Ya enggak? Enggak ada al-haq kedua. Di sana itu juga benar Ustaz. Sana juga ahlu sunnah. Sana juga sunni salafi. Enggak, sunni salafi ahlu sunnah cuma satu. Al-haq. Paham ya? Apa itu? Al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Walaupun sendirian, mencatat kebenaran itulah yang namanya jamaah. Jadi enggak ada istilahnya al-sunnah Jamaah kok dikatakan al-haq itu banyak itu enggak ada. Al-haq cuma satu tok. Selain itu kesesatan. Nah, bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayatmahu. Itu ya. Nah, kemudian apa? Kul ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Hancur kebatilan, dibungkus serapi apapun, seharum apapun, suatu ketika terbongkar Itu ya. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat Wa min dzalika anna Allah Ta'ala yud na barakallahu fikum yudilu a'dahu ahyanan ala awliya'ih liyang dur man yasbir wa man la yasbir. Oleh karena kata beliau, Naam Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam taala termasuk di antaranya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mengut Allah Subhanahu wa taala apa? memberikan nah musuh-musuhnya itu apa? untuk memberikan apa? untuk menguji para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kejahatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada musuh-musuhnya untuk apa? Untuk mengganggu dan memberikan kejahatan kepada para walinya. Tujuannya apa? Liang dur. Allah taala akan apa? Melihat, memperhatikan man yasbir wa man la yasbir. Siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Sekarang ujian yang dahsyat sekarang kita rasakan apa? Ujian, ujian virus apa? Virus COVID-19. Atau 19? 19 ya. Nah, barakallahu fikum corona ini untuk menguji, melihat siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Jadi perlu diperhatikan kita lihat. Bukan Allah Taala enggak suka, bukan Allah Taala benci dengan hambanya, karena bukti cintanya Allah Taala kepada hamba-hambanya di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan ujian. Dalilnya mana? Termasuk bukti cintanya Allah Taala kepada hambanya, Allah Taala menguji hamba tersebut. Dalam hadis apa? Naam ahsan. Paham ya? Allah azza wa jalla idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah taala itu kalau mencintai kaum itu Naam barakallahu fikir menguji mereka, menguji mereka. Naam barakallahu faman radiyah falahu ridha man sakhita falahu suhut. Kalau dia rida dengan ujian tersebut mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dia murka mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala perlu kita renungi kembali. Kita lihat ayatnya. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami akan menguji kalian sampai benar-benar kami mengetahui nah, mana orang-orang yang berjihad di antara kalian yang sungguh-sungguh jujur, benar dan mana orang yang sabar. Dan kami akan apa? Menguji kabar-kabar kalian. Maksudnya bagaimana? Allah taala menguji, senantiasa menguji hamba sampai benar-benar hamba itu ketahuan mana yang jujur imannya dan mana yang tidak jujur. Wa illa fal aslu anna kulla insanin na barakallahu fikum yaqsudul wusul ila al-haqqi bi niyatin sadiqatin. Jika tidak demikian, pada asalnya setiap manusia itu dia apa? Menuju mengarah kepada tujuan, tujuan al-haq dengan niat yang jujur. Itu pada asalnya. Fa innahu la budda an yasil ilaih. Kalau niatnya jujur, pasti dia akan sampai kepada tujuannya. Ya enggak? Kalau orang niat untuk mencari kebenaran, pasti dia akan mendapatkan kebenarannya. Seperti itu. Wa ma asana ibana wa ma asana ibaratan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidah al-Wasithiyah. Alangkah indahnya suatu ungkapan yang diucapkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah siapa namanya antum? Syekhul Islam Ibn Taimiyah siapa namanya antum? Ayo na'am. Syekhul Islam Ibn Taimiyah siapa namanya antum? Wah itu Abu Hurairah. Ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan campur-campur. Nah, barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taymiyah siapa namanya? Antum al-akh, antum al-akh. Ahmad bin Muhammad. <laughs> Jangan nanya ana. <laughs> yakin harus yakin. Ahmad bin Abdul Halim. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Jangan sampai lupa. Syekhul Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas. Di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, "Man tadabbara al-Qur'an taliban al-huda minhu tabayyana lahu tariq." Tabayyana lahu tariqul haq. Artinya apa? Barang siapa yang mentadaburi, merenungi kandungan Al-Qur'an dalam keadaan mencari petunjuk, niscaya akan nampak pada orang tersebut jalan menuju kebenaran. Jalan menuju apa? kebenaran. Karena apa? Karena ahlul batil itu walaupun berhujah dengan Al-Qur'an, sebenarnya Al-Qur'an itu menghujai dia sendiri. Oleh karena itu ada ungkapan yang sangat bagus apa? Mamin mubtilin nam ata bidalil al Qur'an wa minas sunnah illa wa huwa na barakallahu fikum raddun alaih. Paham ya? Artinya apa? Artinya adalah dengan semakna tidak ada ahli batil satupun yang mendatangkan hujjah. Nah, mamin mubtilin ihtajja bidalil atau bil Qur'an atau bis sunnah illa na barakallahu fikum wa wa hujjatun alaiha atas makna itu. Artinya tidak ada pelaku kebatilan, ahlul batil berhujjah dengan Al-Qur'an As-Sunnah melainkan apa? Justru hujjah itu akan apa? Akan membantah dia sendiri. Seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat. Faqulu insanun yaslu al musul wa yasta'in billah azza wa jal ma'a badlil juhdi. Artinya setiap orang yang menginginkan eh, cenderung condong untuk untuk eh, untuk sampai pada tujuan dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan mencurahkan usaha kerasnya fa innallaha yu'inuh maka sesungguhnya Allah taala akan menolong dia malam yakun isman selama nah barakallahu fikum bukan dalam perkara dosa amal insan al kasul adapun orang yang kasul apa kasul siga mubalaghah faul artinya orang yang pemanas nah alladzi la yasbu ilal musul yang dia tidak ingin tidak condong untuk mencari tujuan wa inna ma yuridu an yumdi al awqat faqat tapi yang dia inginkan adalah habisnya waktu yang dia inginkan hanya apa habisnya waktu menghabiskan waktu saja wa yaqnam wa yaqtuluha intinya mau menghabiskan waktu dan membinasakan waktu fa inna hada nam barakallahu fikum yadhhabu wa inna hada apa ini? Yadhhabu alaihi dahruh Sudan. Maksudnya apa? Maka yang seperti ini apa? Zaman-zaman dia, waktu-waktu dia itu akan hilang sia-sia. Paham ya? Nah, La yastafid, dia enggak bisa mengambil faedah. Lakin insan alladhi ya'mal bijiddin. Ingat-ingat, anda sering sering dengar antum antum antum apa benarkan ya? Dari kalangan ahlus sunnah terkadang mau kemana mau ke jid katanya. Ini jidnya datang ini jidnya katanya. Bukan jad, bukan jid, jad. Paham ya? Jadun jadatun. Paham ya? Nam kakek, nenek. Nah, ini siapa? Ini jidnya katanya. Jid wal istihad itu lain dengan jad. Paham ya? Sehingga diluruskan, lahan-lahan seperti itu diluruskan. Jadi kalau ngomong ya ngomong rumah jad. Rumah siapa? Jaddahnya. Rumah siapa? Eh? Jadnya bukan jidnya, jiddahnya. Paham ya? Jid wal istihad itu bersungguh-sungguh. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kalau orang eh, biasanya orang terlanjur itu ya terlanjur jid sama jiddah itu ya, itu keliru. Jad yang benar. Nah, diluruskan. Kita lihat sini. Kata beliau, "Lakin al-insan alladhi ya'mal bi jiddin wa yuridu an yasila ila ghayati ila ghayatin hamilatin." Akan tapi manusia yang dia tuh mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan ingin sampai kepada tujuan yang mulia, fahada yu'an wa yasilu ila maqsudih. Yang seperti ini akan ditolong dan akan sampai kepada tujuannya. hada yajibu alaina nahnu wa nahnu natlubul ilma. Kata beliau, oleh karena itu wajib bagi kita dan kita dalam keadaan mencari ilmu seperti ini an yakuna lana hadafun nas'a ilal wusul ilahi. Hendaknya kita punya tujuan, tujuan yang kita berusaha untuk sampai kepadanya la mujarrad imdha'il waqt bukan semata-mata menghabiskan waktu saja bal natlubul ilma bahkan kita harus mencari ilmu lil wusuli lil ghayah agar bisa sampai pada puncak dan tujuan wahya an a'lam summa a'mal summa u'allim summa ad'u hadhihi ghayati apa tujuannya mencari ilmu agar kita tahu, agar kita agar aku tahu, agar aku bisa mengamalkannya, agar aku bisa mengajarkannya dan aku kemudian bisa mendakwahkannya. Inilah puncakku, tujuanku. Paham belum? Tujuan orang mencari ilmu pertama apa? Agar tahu. Setelah tahu apa? Agar bisa mengamalkan. Setelah mengamalkan apa? Agar bisa mendakwahkan. Setelah mendakwahkan apa? Agar bisa bersabar di atas dakwah tersebut. Naam. Wal 'amil al-'abid Ghoyatuhu al-wusul ila azza wa jal. Maka orang yang mengamalkan dan dia itu beribadah, bukan hanya segar mengamalkan banyak amalannya tapi tidak ibadah tidak ada misalkan tidak tepat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tujuan puncaknya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ila mardotillah. sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala Yabtahuna fadlam minallahi wa mereka adalah orang-orang yang mencari keutamaan dari Allah dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa menyusalli yusalli fard faqat ini penting ini Barang siapa yang sholat tujuannya hanya agar dud, agar apa? Gugur kewajibannya. Perhatikan itu. Ya, barang siapa yang mengerjakan sholat tapi tujuannya agar gugur kewajibannya saja, hadalah syakka annahu yudzi wa tabarra Yang seperti ini memang sudah sah, terlepas diri dari tanggung jawabnya. Lakin akan tapi alladhi bagi an yusalliya liyasila ila ghayah. Hendaknya yang pantas yang layak itu dia solat itu untuk apa? agar dia sampai pada tujuan puncaknya wahya annahu kullama shalla faridatan irtaqa darajatan yaitu maksudnya bahwasanya setiap kali dia salat salat wajib akan apa? semakin naik derajatnya. Jadi niatkan dengan niatan yang bagus. sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.